Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga besar Masjid Jami Al Barokah keluarga besar masyarakat Sempur Sempur Cisempur Sempur Desa besar Kecamatan Panongan Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah ayah pengorbanan orang sadayana harta tanaga pikiran anutos dikorbankan ke orang sing jadi tabungan amal soleh Oke wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib Guru-guru orang sadayana nusami nampahati di haflah mubarakah Nukalintang kusim kuring di hormat Termudah-mudahan tambah-tambah kemuliaan anak Diberkahkan rezeki, diberkahkan ilmu Diberi turunan oleh terus solihah Nu mampu neruskan perjuangan anak Abelosus, aparatur pemerintah setempat Kersana Palurah beserta jajaran anak Kersana bin Maspol Oke Pak bin Pak Miaya Pak bin Maspol maaya Alhamdulillah tadi ngesti foto tihla yang laporan mudah-mudahan ya para pemimpin orang sing saroleh amin sing amanah amin ya Allah ya Rabban Oke bin Lusus Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Panongan Nugusim Kuring Divi Hormat Beserta Pasukan Barisan Serbaguna Anusami Gusim Kuring Divi Hormat Mudah-mudahan Sing jadi benteng-benteng ulama-ulama Allah Amin ya Allah ya Rabban Alamin Hadirin hadirat rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ayo mangga sami-sami orang manjatkan biji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat mi wassalam kalujengan bagi tetap salalawasna ku Allah dilungi surkeun ka junjunan alam. Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus orang nuhati di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadirin hadirat rahimakumullah bapak ibu para kaula muda mudi para santri kum sadayana rohati di tempat calon-calon ahli kubur anu kusim kuring lebih hormat ridho ridho ini ini, ini mending jadi sebut syarat ahli kubur <laughs> nah saya menikah kasar kasar tinggal hadir disebut calon ahli kubur ngahaja ngahaja ngomong gitu sabab khawatir ya dulu dulu sim gorengnya nu halaladir ayah nugas poho karena maut Benar tuh loba zaman ayana jelema hirup tenang tenang senang senang udah bangkat udah jabatan ngabelan kedudukan ngabelan dunia ngabelan harta banting tulang banting tulang lukut leket kesang nepikar korban sholat korban ngaji korban ibadah rarasan rek hirup salilan dari alam dunia padahal ajroil nuturkan terus benar tersadar ajroil manuturkan terus benar tak datang ke bebeja hela terpilih kasih terpandang bulu disikat beku ajroil rek budak rek kaki-kaki rek nu rek malarat rek pejabat rek rakyat rek jenderal rek kopral rek kiai rek santri sikat ku ajroil Ayo nu bisa nyogok ku ajroil atuh kunaon bisa tenang-tenang wae sia mung ibadah sia rarasan rek hirup bae salilanda di alam dunia umat akhir zaman para rendek umurna yang awakna hmm, doang aing tapi aing ngepene kayak laku sih. Oh, nah wae. Aing pendek tapi laku. Yang pamajikan mah jangkung aing. Sebab bahula, aing nyen program. Lamun aing pendek pamajikan kudu jangkung. Supaya anaknya sedeng. Atau aing pendek menang di nu pendek, anak gogorolongan merenang. aing pesek pemajikan kudu mancung jadi anaknya irungna sedeng atau aing pesek pemajikan pesek anaknya demes nadawahan aing hideng pemajikan bodas alhamdulillah Hah. anakna hijau carulang atau aing hidung pemajikan hidung budak genek meureunna Itulah cara-cara memperbaiki keturunan. Tulis ya santri tulis. <laughs> Biarkan pendek. <laughs> Yang penting barangnya gede. Cita-cita nak gede. Kadinya maksud aing. Ini ini ini ngeres ya kolot-kolot ya. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Dengarana Ajrail tepilih kasih tepandang bulu sampai disikat bener tak? Cek bedak ngora untung eh ngora keneh jauh pae. Cek sahas ya. Justru ayeuna keur ngetren nu para raih nu ngora ayeuna mah. Eh aing lain nyingseunan. Hag sia. Ya. Di jalan. Hmm, Hmm, hmm, hmm nggak goler di jalan dipariksa saku polisi budak ngora, tertrek-trekan jalan eueuh aki-aki eueuh can can emang ihai geng motor aki-aki <laughs> ah, ah, ah, ah. Ya Allah ya Rabbana Menta Allah penting iya sing panjang umur bari bisa ibadah bisa tobat hela ke Allah amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban subhanallah untung orang masih diberi modal ku Allah komplit bener. jasmani jeng rohani masih kena ayah bener. tinggali dulu tetangga babaturan orang tahun kamari rajaban masih kena babarengan seserian ngopi ngarokok babarengan tapi ayo nangis, teu dikira, di bener orang masih diberi kesempatan hirup ku Allah jasmani rohani masih kena komplit tinggal di dulur baraya tetangga orang jasmani rohani nges dipisahkan ku Allah jasmani nges ancur ku bilatung nges ancur ku cacing rohani nges kembali menghadap Allah orang masih komplit jasmani sehat badan jag-jag rohani kehidupan masih kena karasa alhamdulillah ngan eta dua modal lain antepen jasmani kudu diesian rohani kudu diesian kudu adil hirup teh kan kalau lo bana jalan macam mana nangis adil mikirkan eh, si jasmani wungkul eh, si beteng wungkul rohani na kosong tina nasihat agama rohani kosong tina istighfar rohani kosong tina pikir bahkan majelis talim gigiran imah pura-pura budak beteng adanya cacing bapak siya itu teh betul-betul wais ya kiai make pisan mere nasehat pengajian di Albaroka meni hese eta datang isukna ditanya geuning kak tidak datang penting lah di imah ke kadenge mantak lamun ngaji kiai tong make speaker ulah jemplingkeun wae cabutan kabel-kabel speaker kabeh ada demo ay penting pereng aja libur henteu geuning tengah ngadege suarana teu make salon nah sia manja terdaik indit siya ka masjid dari imah kadenge kudu gitu aja nama jangan peraturan DKM ta tiap ngaji putus-putuskan kabel kabel ame liar jelema pandara ratang nyusul man libur tuh ngaji oi pandara ratang pas nampu ayah oh ayah balik deh si goblok ya suka tarik asup Ah, dilirup akan ukur meni jasmani wunggul rohaniong jasmani naon paraon kaadaaran nuami nu nu let nuguri nupahit muhasem hayoh di dadat-dadat kena beteng bener te air rohani naon parabna dzikir istighfar tuh kiai beres salat maghrib ngajakan istighfar tilu kali tasbih tilu puluh tilu alhamdulillah tilu puluh tilu Allahu Akbar tilu puluh tilu tambah dzikir seratus hese neangan peserta Nuwiri dan beres sholat tinggal opatan baik aki-aki kokol bedug pasaran tebang di bawah tasbih tulbu tilu meni pegel nak ya ngajakan dikir ayo nama dikir la ilaha illallah Udah biasa na tulbu tilu ayo nama seratus ya makmum di tukang calangap omblong walau bata yang dikir pegel leher ayo di bawah dikir seratus harudang gerah tapi maksakan miluan bari molotov wah wah wah wah teberes balik maneh nama datang ke imah panto di tajong buah pamajikan ngajengkang pamajikan akhir nagok na panto Cuma majikan aku naon kak balik sholat maghrib sama kemakan goblok kiai goblok kunaon salah nih maman lain salah dikir dikir kunaun biasa. Nanti lu ayo cepet cangkel beheng kebel kebel teing dikir Hai datang ka imah hari penimahna ayah lapangan bulu tangkis tetanggana keur main badminton bulu tangkis celo nago gigireun lapang <laughs> neule nu main badminton eta beuheung gular giler nu nutur kok tok tok tok tok tenyebutkan pegel dibawa dikir la ilaha illallah kir tilu opat susah yang dibawa eling jasmani lamun telat sokles ayat tuh orang dia rohani tela gara-gara kamari Temilung aja gara-gara kamari salat ayatluk itu tilok ibadah jag-jag wae tapi lamun jelat telat jasmani terdeterisian leles contohnya Ramadan gedeng deh Ramadan sing panjang umur sarare amin pengalaman Ramadan tahun kebelakang baru tanggal 1 Ramadan Kerawang Cikampek umat Islam semuanya kompak puasa Alhamdulillah tanggal hijimah gening make mah sabab lo bandung ada dak kaserang ku penyakit mah tanggal hiji paruasa mau kerawang cikampek daerah sawah tetangga aing beri puasa maksakeun macul gawe ke sawah teu macul geus kelayang koloyong para rugu da pengaruh jasmani telat teu yang kudu nunggu magrib baik. ya Allah ya Rabbana begitu ke lohor pacul diangkat maksud merek balik ka imah lempang lengan sawah geus ngeyeng dedeluan geus kararoneng nelecai kiruh di sawah siga kolak padahal tai budak ngararambang eta datang ka imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol keur sahur dihudangkeun mending ngagi begabe nyai geus masak can kakak leuleuh sapa ieu iya? pamajikan hudang molotot eh kakak teh eling eta keur puasa karek tanggal hiji tahan katahan alhamdulillah bertahan lima menit mereka beduk maghrib gue siap-siap di tengah lima, di ruangan tamu rek buka puasa bersama keluarga besar kabeh datang nini na akina incuna wana mamang nabi lancina, menantu menantuna mitohana inguna bapana kabeh haya di absen kurma rolototan kolak nebas kom di parolototan nungguan beduk maghrib rek buka puasa karunya etan nasib kolak ku incuna dikocek bang Cek aki naku non si aju ngocek-ngocek kolak. Ame tekarasa bah waktu maghrib. Dur loho maghrib ngong ada di masjid waktu buka puasa telah tiba eta kolak wak aing liur diputar terus lu paling karunya cau sam menit di kabuduk maghrib rek buka puasa karunya eta cau nasibna tragis nges telanjang bulat eta cau nges tanpa busana eta caw Terus merosot kabeh sangkang. pelototan nungguan beduk maghrib. Dur beduk maghrib ngong ada di masjid. Waktu buka puasa telah tiba. Allah nu adan di masjid canepi nepi akbar jauh geus opat bener-bener tanggal hiji Ramadan puasa dendam cau disikat kolok disikat ha, rujak hantem kejo hantem geliran beteng ungap kemerkaan huh, ini taraweh sing guareang ungap coba imam taraweh na edan deh rally dae tanu laku imam taraweh kendor karawang telaku hmm. Makmum di tukang huay kan. Uh. Ah, yang supir kia mah bisa ngetem oi cenah molor lah. Goblok singgal loler Aki-aki ngimaman taraweh teu aku, Karena sarokat geus digotong ke budak ngorak. selapnya udah bedung. Cek aki-aki goblok yang diperkosa ieu iya, sih diganti imam naku nungora ustad muda cepat imam laku kun baik imam maca patihah, temikirkan tajwid jeng makhroj yang penting alhamdulillah cepat nyampe ke markas amin hmm. yang bilalna saruana deh Lala Sayyidina Muhammad Hei Jamaahna Hei Nanao nanaisya, Batur sallu alaih Salawat Hei sia ya, mak dua ngepung maling lah sia ya, atau pangaruh ya, tak ka imam ngegerebek imam nangtung langsung Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Balap Bismillahirrahmanirrahim Qul Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سمع الله لمن حمده الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر التحيه ulah batur makmum siage imam capek talol imaman mending ngos-ngosan atahiyat cuk malaikat mudah bengek tak imam cuk. tapi aneh imam gitu laku bener kok mau ibu-ibu masuk pilihan ayo taraweh aja di masjid mana taraweh itu emang nuyuk kendor itu mah cepet. Kamar kayak gula di situ taraweh jam 8 geus beres. Balik ke imah sinetron kaburu kene astagfirullahaladzim sekalian gembol jeng tipina ke masjid kusia ya, tolong eh Edan matong kapalang. Pabelit sih ya, mah jeng tipi Laku, laku nama eta imam teh, gancang, laku. Budak ngora, resep, datang tanaga kenceng. Tapi ini ini ini aki-aki ribu diburi. udah gudak imam nih ngos-ngosan. Bubar taraweh tujuh di gara rotong aki-aki. Para ringsan. Nah, hiji ini ini ini lebeng na. Atuh tina ruku karena sujud gudak imam kan nyungsep-nyungsep eta. Wis lah imam edan tong dipakai deh lah. Nyapekeun gitu mah. Cik atau tirajab karajab di mulut ka mulut sing ayah hasil kirang bara beres rajaban salat jadi khusyuk atuh tumanina benangkan salat ngarasa ten tenang Allahu akbar nikmat ek naon guguru bugan bener tuh satu jo ya satu jo Kacape capek karunya makmum nu ararengap beteng huyuhan tuh ararutah rutah di masjid ya Allah ya Rabban ayat taraweh overdosis segala rupa makmum sing jarungkal sing galoler imamna overdosis ya Allah cik nyantai bae tuh are muda-gudak naon De atuh mang pangbumpung di bare waktuku Allah satuta tadidina 12 bulan sa bulantah Romadn pakai ningkatkan alia ibadah sabab urang can apal nah tahunpangng Romadhon apa mual mengpepangijeng Romadhon e kayak gunken manfaatkan yang tobat yang ningkatkan kualitas ibadah Indonesiaya Insya Allah komo masjid Sakya Megana ya Allah indah banget warna cetna adem hmm. kaca KB kebanggaan orang sempur ya mantak maaf ya mual ngerasa rugi duit dikorbankan bahwa dipakai nyian masjid man bana masjid dan fil ardi banallah baitan fil jannah sing saja nyian masjid Allah di dunia bakal dipanggilkan hiji gedung di surga Al-barokah dia bakal jadi kendaraan urangan terkenun orangrang ka gerbang surda Albarokah tege gerewekan kediomil masharhe nubalah nyumbang pang gedek na bari rajin berjamaah na hayo tihula naek naekku uh, diharrup dipaimaran nudek mayumbang yang rajin karena sina anu sedang nyumbang na sok di tengah dipna di tengah nusa etik nyumbang tuh kolong bedug eh keren baik di kolong bedug numpang penting bawah daripada tinggalin sih eh ngan nyekel nasi page besi kepleset nangkel Eh, aya jauh aya jelema gegerewekan gudang-gudang al barokah ke diomil masyar masjid dayang milu naik mereka mana dayang ya, ke surga bala keraing dijian mere duit ente eh, ente kan bae teh mere duit ge tanaga tanaga mantuan sugan ngakutan bata ngakutan keramik eh ente deh akan baik menyumbang tanah ke pikiran atau pikiran beres masih dijian milungesian berjamaah Minggunan pengajian nah eta gente cek masjid jadi si yang milu jeng aing atau heeh uh, sorry ya dadah tinggalkan lebok lebok siapa Mali ajakan ku albarokah mual sih lemon rumah saat nyumbang duit nyumbang tanaga atau guys jadi usian makmurkan kan. niatan itikaf ke di masjid tadarus ke belajar ngaji atau ah, bisa rek ngadon istighfar maca tasbih bagus cakep pemuda rajin di masjid nungguan lohor 10 menit setengah jam di keadaan lohor astagfirullah astagfirullah astagfirullah orang tua banyak istighfar itu adalah biasa Lawan nak tereh. Jadi kudu loba maca istighfar. Hei, kolot. Tapi anak muda rajin baca istighfar itu luar biasa. Subhanallah. Mantak anu bakal menang payung keteduhan di yaumil kiamah adalah pemuda yang rajin iba ibadah. Ya, ketinggalan ya wajah-wajah naya ya rajin ya rajin baralik di masjid <laughs> oh eh panitia seragam lagi oh hebat guys lalu nasi seragam guys oh, guys semangat alhamdulillah Atak Pak Lurah bangga, eh Lurah, eh. Eh, Hei, Lurah, hei. Eh. <laughs> Hebat boga warga ya hebat rajin ngaji alhamdulillahnya luranya ada ngetek adinya CS <laughs> CS ay ngan kasep maneh nak bodas oh, kasep aing mah puas puas ya Nini nini meni puas. Eh, ya. rojok kuaing Ayo nol Kang kita gara bagerubu kita. eh Jangan rekam suara. Ah, bagus bagus. Jadi komplit yang media, audio komplit. nah, yuk iya, profesional ya nuki ngarana. Oh, panaing buka kamera di imah di Tah gitu. iya, profesional. Jadi suara nanti hasilnya DVD bukan hanya Asep Mubarok saja yang bergaya tapi suara audio visual yang hadir itu jelas kedengaran ayah kemudian lu deket mik tong tariting si tong kenceng ting Ayo, ah, itu iya, profesional nuki ngarana. Sabab lamun karena mixer langsung wongkul, teu dibantu mix suara yang hadir kadang-kadang camplang. Sip, makasih Kang. Bravo buat kameramen. Subhanallah. Aing biar ngomong nang bravo. Naon arti nak inget tak? Oh, aing tengah arti. Aing benang tilurah eta ngomong gitu. <laughs> Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Ya masjid bakal jadi saksi di ya, Amin. Tabungan orang ya lain ngan sekedar bangga bapak-bapak terutama nama ya mah lelaki para pemuda ayo siap ngamakmurkan di masjid apalagi menjelang sebulan lagi kita menghadapi Ramadan betul nuansa bau na Ramadan na Ramadan geus kaambe ayeuna perasaan asa geus puasa bae ngan raja ayeuna nu puasa sunat geus can bisa keliwat siap puasa ya rajaban geus ngalan ujung wa tilu poe nya tilu poe engke ujung Rojab terus Syakban asup Roma ulah di para Ramadan baik kayak yang menang Lailatul Qadar diusahakan ti ayana berubah sikap lamun mulai berubah sikap tina Rojab pinter ngebersihan awak tina dosa Syakban ngebersihan hati tina bapak nyakit jeng dosa Ramadan semakin meningkat kualitas ibadah siapa tahu kita yang ditakdirkan mendapatkan Lailatul Qadar Emang ya, kadang-kadang ngasupkan Ramadan we ngarapkan Lailatul Qadar neke we tanggal 2 hiji, dua mah moal ibadah. Sebab cek kiai ge uh, ganjil. 23 tarawih deui, 24 moal lain molor. Arek kan ngudag Lailatul Qadar. Heeh, eh, sia Lailatul Qadar teu meunang, sia meunangna Lailatul Qadar sia. <laughs> Aduh ampun. Ti ayeuna ikhtiaranana insya Allah sing menang kemuliaan di Allah amin yang umur orang dia nu halal hadir bari garampang rizki yang bekal iba jadi jasmani kudu diesian rohani oke kudu diesi eh, jasmani matelat diesian sok leles lungse benar tak rohani kuduna dah balikin ke orang lamun telat tekesian ku istighfar temilu wiridan temilu ke pengajian asa boga dosa Gusti izin kaulah ya Allah kamari pengajian mingguan di Albaroka abdi teu hadir eta nu kiai dibahas ancap pikih nepi ka mana pikeun iman mama pai mamapai masyarakat tetangga jamaah kamari hadir tepengajian, pengajian hadir kiai ngabahas naon neruskan anjay ieu pikir coba coba ditulis teu ditulis sih wah kulah yang nulis ek diapalkan hebat iya mat kaliwat ngaji sapeting bablas baik pokok tenaun naon i ih asa dosa aja nuk itu di dia, di dia mimitina loba berarti di dia mimitina Ayo jasmani isian rohani di isian. Makanya di bulan ramadhan di bulan Rojab Maulid Robil awal biasanya dijadikan ke orang-orang Islam ahlu sunnah wal jamaah eta bulan itu dijadikan bulan dakwah bulana tolab il ilmu sok ayo coba timimiti tanggal rojab tapi kaya lagi sabar kali milu rajaban ayo teka hitung mana tinggal numpuk na eta ilmu bawa niku loba eta ilmu wah nu apal hiji hiji acan balik ngaji ragak di jalan ilmu eta dibahas dengan kadaharan baik Iya kemarin makan rajaban basi basi kuehna astagfirullahaladzim saya tek dengan ilmu dengan kejo saya teh Daya kadang-kadang budak sok itu teh tujuan budak kan kadang-kadang buludan rajaban neangan kejo dengan berkat mantap kain ceramah cuek mah nama ngobrol hari ulin saya malin ngaji siapa dengan berkat diberi berkat damai mahenana menang berkat balik kadang-kadang tihela beri solawatan bunga oh, mau berkat sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal gening saetik merenan di leg-leg ustad astagfirullah nyun fitnah lah ya berkat seetik di leg-leg ustad non maksudnya saya ceng Ya Ustadz mah Kiai sok panggedena we berkat na. beda gawe nak pada pengajian taya tilu sakola ya teh hiji aya SDN saha SDN taya baru nak SDN sudah datang nunutan SDN sudah datang nunutan Luka dua SMP saha palurah <laughs> sudah makan pulang <laughs> S SMP sudah makan tuna luka tilu SMA <laughs> aing non SMA sudah makan amplop SMA sudah makan terima kasih atas dukungannya terima kasih <laughs> Subhanallah. Mbok, Pak, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka nafikan umat Islam halus wal jamaah Rabiul awal, Rabiul akhir, Rajab, Sya'ban dijadikan bulan da dakwah, dijadikan bulana syiar tolab il sok sanajan sebagian pihak sebagian kecil masih anu nganggap bahwa nu kieu teh dolalah nu sesat, cenah sesat habakan anu ngaharamkeun masa bodoh silahkan anda beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai betul betul gak anda senang rojaban syukur nggak senang jangan ganggu kami karena kami nggak pernah mengganggu Anda. Tapi kalau kami diganggu terus maaf Anda jual kami beli. Benar tak? nyahe orang NU orang alusun awal jamat cicingan cicing kan ya mah dileyakan kayak jedog ulah bangkit betul gak betul gak silakan anda mengaramkan tetapi tolong jangan menghina kami jangan meledek kami kami pun tidak pernah meledek anda eh, orang pernah diledek-ledek tinggal mau cicing orang yang jawab bener gak majarkan jawaban oh, awet itu nah haram teh ya ayah nggak ngomong aja kemana apa? oh tadi itu nak aja eh, irah tadi itu mau oh, nawas ya ngomong oh tadi itu nah eh, irah tadi itu mau naon saya tadi itu pagi jeng sasa tadi itu iras ya mereka itu deh mungkin liar ya jelema dia gitu kan kok baju jadi gitu Bawa sakit gitu. atau lamun mau gitu gitunya ulah gitu Tak gitu yang terus kan gitu mantak ulah jadi jelema gitu nuwatin itu nuwatin itu nah ya nu karena perayaan mah memang yang anyar ay perayaan mah ngan karena peringatan mah teu anyar geus aya ti dituna panai dua kalimat peringatan jeung perayaan beda kita asyik perayaan yang peringatan atau beda setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan Ayo modelnya ya naon perayaan ngan jerona ayah peringat peringatan dibungkus ku perayaan naon maksudnya perayaan dirayakan disiarkan dibesarkan nute teu diayak ayakan kan perayaan tarina uh panggung diayakan panggung uh tenda diayakan, bubar ke rajaban dibongkar ya kabeh bener tuh. coba ya pot kemang saya pot pot pot pot pot Tadi lagi eueuh di dia dibawaan bawaan ya atau bubar ke dibawa kalau bukan ada iya benar daya diayakan ngan nah ayah peringat dibungkus ku perayaan nah pertanyaan anak di zaman Rasul guys ayah perayaan model kia pakai tenda pakai panggung pakai sound system kameramen segala rupa can ayah logika sejarah baik atau nabi rek nyewa kameramen di mana saya tarik ayah nabrek nyawa sound system di mana tukang sound lagi ayah benar itu perayaan ay peringatan tanpa tenda panggung sound pun bisa kalau peringatan doang contoh imam beres sholat isya ngajak ke makmum hei jemaah pulau kabar aliknya baturan kulat di masjid beres wiridan beres ngadua 10 menit baik ayo non kiai Kula rek maca gentare sejarah Isra Mi'raj Nabi, urang niatan memperingati ngagungkeun di Isra jeung Mi'raj jeung Kanjeng Nabi. Beres, tutup, doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu make perayaan, teu teu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid ka heureun-heureun. Nah ieu iya mah dirayakeun, nu taya diayakeun, nu tadina eueuh panitia, diayakeun panitia, bener makanya ketua nah wakil ketua ayah humas seksi dana seksi gada gidig seksi cakah ciki seksi riwe loba seksi pisan seksi pisan ya Allah udah bubar gimana bubaran pembubaran panitia dari tanggung jawaban kepanitiaan laporan yang masyarakat yang jamaah benar gitu Nah di zaman Nabi can ayah pakai tenda pakai panggung mungkin yang dibidahkan seperti ini keadaannya. Kalau peringatan yang ayah kumaha saya peringatan guys ayah Pak Nabi balik Isra Mi'raj menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya di depan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di depan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha putrinya Rasulullah sampai Siti Fatimah nangis mendengar pengalaman terjadi Isra Mi'raj yang dialami oleh ayahanda Rasulullah SAW nangis Fatimah apa itu bukan peringatan itu adalah sebuah peringatan karena ada yang diingetin siapa Fatimah yang mendengarkan dengan cerita Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ketika Mi'raj banyak wanita-wanita muslimah, wanita-wanita umatnya Rasulullah di akhir zaman. Ternyata gambarannya sudah diperlihatkan oleh Allah banyak yang disiksa ada yang digantung rambutnya ada yang dikeluarkan lidahnya dari pundak lalu ujung lidahnya sampai ke neraka jahanam bahkan ayah awewe anu kedil rojok-rojok kumala ikat make baja nu dibelem dina sineun neraka karena palawangan anak Sahai tate, jablay anu teka buru tobat ke Allah boga panakol bedug resmi tapi sok ngampihan panakol bedug sejen cicing sia nugara beleg HP salaki batur di WA sia Facebookan kan jeung salaki batur BBBN e salaki banter janjian yang salaki banter padahal eta HP menang meli salaki sia eta teh Kenapa dipakai mengkhianati suamimu? Awas, ayah nu kitu awe zaman geus gara-gara medsos tah. Kadang-kadang lo bakeneh muka HP macam media sosial orang daripada maca Quran bener tuh Mas eleh Quran termasuk aing gitu. Diajakan maca Quran meni riweuh panon meni burem. Maca WWA. Wow, ini berita apa? Wah, wah izin jadi nadu ya Allah pinterna kafir gitu kan betul misinya misinya orang kafir begitu di satu sisi positifnya ada buat kita banyak berita-berita yang perlu diketahui tapi ingat di satu sisi negatifnya banyak umat Islam yang terlena sampai nggak mau baca Quran nggak mau tadarus sholat gegere gerebegan dasi dan SMS berubah-ubah kadang-kadang ribut salaki pamajikan gara-gara HP pamajikan asare kabongkar ku salakina ya HP na nuker nggak ngabebe ngirim foto uguning lalaki ya kadang-kadang dibalik lalaki na molor ku pamajikan nadi paling HP nadi bukaan? eh isuk sia janjian sing sititin nah nyaho enggak orang perapatan Antu salah kena tibra kerek di banjur ku cai Salah kena ngorejat asap dulu asap dulu. Nah sakeh angker molor. Sorry titin datang. <laughs> Salakin ngahulang. Uh, ah. Engkanya <laughs> hoan. negatifnya loba. benar dah. Positifnya orang bisa silaturahmi jarak jauh benar. Ya Allah ya Rabbana ngan baur orang hati-hati tetap ayam misi-misi batur hayang hayang ngajurkan Islam secara halus tilu strategi kafir untuk menghancurkan Islam di Indonesia bukan dibom bukan ditembak orang Islam Indonesia bukan yang pertama adalah ibadul muslimin an islamihim mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari ajarannya sendiri biarkan mereka ngaku Islam tapi kita usahakan mereka supaya bodoh tidak kenal terhadap ajaran Islam melalui apa TV bahlah zaman orang lettik maaf-maaf di maghrib nepi Kaisah barudak betah di mushola ngaji belajar wudhu belajar fiqih belajar tata cara ibadah tapi A tinggali pengaruh Masya Allah karakter asup SMP klasiji budak keserin ngaji padahal maca Fatihah can bener-bener acan ku indungna malah didukung capek maneh cenah sekolah sore balik terus ke pengajian di imah we ngaji mah di imah di imah malin ngaji ribut jeng indung parebut remote nu hiji yang dunia terbalik nu hiji yang da akademi da akademi akademi mana etapannya eh, idol lain deh idol RCTI cing cing cing cing cing, cing, cing, cing, cing ah. cing cing, cing cing cing cing cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing cing cing cing, kapake ku aing cing, ya. <laughs> cing, beda jeung Indosiar da akademik Mm-hmm tilu poe aing latihan eta giliran we Ramadan lain deui festival marawis aya benar abu opak abu opak eh gemblong eh gemblong abu opak abu opak abu opak eh gemblong abu opak eh gemblong eh, ping cucur ping cucur <laughs> cek aing ge nini nini mun hadir aing make pampers tetanggung jawab sia samak bawa ompol sia haha hihi haha hi, cacret beser sia pernah kejadian panitia ngebenahan karpet <laughs> ini ini jalba memeh ini tadi yang ngalag-lag jengkol helak Ih, iya, amit-amit karunya panitia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hiji upaya kafir yang hancurkan Islam di Indonesia secara halus Ibadul muslimin an islamihim Mereka menjauhkan umat Islam dari ajarannya sendiri Biarkan mereka mayoritas ngaku Islam Tapi usahakan kata mereka kafir Islam Supaya bodoh tidak tahu ajarannya sendiri Mantap ngeri zaman Ayona, Ironi zaman Ayona aneh zaman ayeuna indungna haji bapana haji anakna kuliah semester genep teu nyaho parduwudu parduwudu acan mahasiswa teu nyaho parduwudu masya Allah kudu balik deui sia ka TK Oh, tingali keberhasilan mereka menghancurkan Islam secara halus. Benar. Tong kakak batur, balik ti dia, rajaban, ibu, bapak, panggil anak orang kabe, hiji-hiji pada wudhu asal berak ulang ya oh kayo periksa periksa atau bapak nak ke pamajikan nah dia nah par wudhu asal berak nah cekek nyerakan aing siap baru-baru anak na inung nak gitu apalin ya Allah ya Rabbana ngajaukan umat Islam tina ajarana sorang supaya umat Islam bodoh waktu na ngaji di maghrib tapi ka isya ayo ngagugulung tipi benar loba kolotnya ah ka tipi daripada nyah ka anak masa bodoh anak mereka ngaji rek ente rek sholat rek ente masa bodoh nu sinetron aing teu ketinggalan secara tidak langsung gitu kalau tayuna tapi itu kabe Asep ayah nu amanah ayah nu tanggung jawab kadang-kadang memeh maghrib dicabut listrik TV antena dicabutan ayo ceng pengajian ke masjid jeng abah buru berangkat nu awe mah antar kena budak ke pengajian hebat eta bapak gitu tanggung jawab beda teh ngaji asep sholat nu lalaki ku bapak mana sarung kamar bah bapak ngaroko bada ahli hisap jana lo rokok nano neta kiai samsu bah hah guys ayo puting dikirim gua yang sepuluh dus lain yang ngir mikir lelaki sih pelit sama ke ustad deh gitu kudu nama ayo sholat jangan apa berangkat ke masjid berangkat dan sekadar nitah wungkul ke anak lain lolobana kolot ragrag wibawa di harapan anak lengit wibawa di anak gara-gara kolotna pinter nita hunggul tapi teu mampu nyontohan, tong nyalah genting ka budak nanote budak ini mah hese diurus kuma indung nah budak mah doang kacang kacang kumat tuturus tuturus nangtung kacang nangtung tuturus dengdek kacang dengdek tuturus nguyupuk ngalayah kacang lagi dihandap budak mah doang kacang tuturusan kusa ku nah Bapak udah buka tuturus. Kebon kacang indungna. Kebagian KB urus tak kebon. Dua bulan sekali koret. Ulah barala wes ya Loba orai. hi Contohan tuturusan, ceng, ayo sholat jeng abah gitu, iya malain Sholat, sholat, sholat, sholat. Eh, bapaknya dong wae di mah nya budak ngalawan abah gitu loh sholat. eh oh, nya iya amit amit kebudak manita ngaji indung nama nonton Bapak nanya gitu deh, karena berjamaah tebeki benar mendi samper pengajian alasan nyeri sampean tecara ayah hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun ayah wayang jauh-jauh ge di teang masjid demu sholat coreng cang tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untuk ayah tihang hiji enak yai lamuniaaro kahanggke direhabdoi ayo namanya masjid kudu Pal-balo banyin tihang di jero dulu na peguae hebat sempuma masjid namewa lohor asal magrib Isa subuh pinu kuno salat kutihang Eh, nama hijau we aki-aki kagencet tihang oh, eh, siap budak ngora nyengir siap tapi mikir reksa nuneruskan neruskeun di masjid urang siap budak ngora siap siap budak ngora siap siap budak ngora siap takbir sallu ala Muhammad sing saroleh doakeun amin butuh penerus bener tuh Masjid Zaki alus napira korek bangkrut gara-gara kolot tiga arah rewe benar santen anjeun penerus tiaya ayeuna berkesinambungan nyambung terus mual parem-parem ya syiar amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal Iji pelor kapir jangan curkan Islam di Indonesia kudu diwaspadai mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari ajarannya sendiri yang kedua gosul fikr ya pelor halus orang kafir yang hancurkan Islam di Indonesia ini tembak lain di bom lain tapi Gosul Fikir menghancurkan akal pikiran umat Islam dengan minuman keras, dengan obat-obatan terlarang, narkotika, narkoba. Naon sababna? Lamun jelema mabok arak, maaf-maaf, akal sehatna diangkat, iman diangkat. Nabi nges ngabejaan jelema nginum arak iman diangkat lamun paeh ker mabok nginum arak berarti teh jelema teu mawa iman naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik ya nu kudu diwaspadai mereka berusaha kenapa mayoritas umat Islam lain aki-aki nu di Indonesia nu dihajar ku narkoba budak ngora nah budak ngora sabab iya masa depan na ya Islam ya di lengan barudak ngora kemajuan maju mundurnya Indonesia maju mundurnya Islam ada di para pemuda-pemuda kita supaya ajur ke Indonesia ajur bangsa ajur agama Islam pemuda-pemuda nu diarah di aina diajur-ajur ke akalnya melalui apa narkoba narkotika minuman keras bir mensen harfood vodka brandy Jennifer Alexander Ngapal yang tadi. ya Allah ya Rabbana ku ganjana nyemeng geus liar. Allah anggur merah blok abok overdosis belah jantung na ajur kusak kubur diantarkan ke kuburan anu nganterkan balikan tujuh langkah anu nganterkan mayit mayit dihudangkan Tapi mayit dihudangkan di Allah nupaya nama bok teh ayah pengaruh keneh merenan anggur merah <laughs> begitu hudang masih ayah liar aing poek iya ya jenang. karena aja sararem itu ya malaikat datang marab buka anggur merah <laughs> goblok mabok dihajar ku malaikat huluna acur huluna tanu mabok hirup deui ku Allah kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairoha apabila yang disiksa itu mayat yang durhaka ajur badannya maka diganti dengan kulit dan daging yang baru lalu hidup lagi lalu gimana ditanya lagi sama malaikat <laughs> dahsyatnya masih nambah. kesel malaikat ngagohak kita mayat Sungguh teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya. Layak malaikat, layak. Up siahayo. <laughs> Alas yang, eh ulah kepengaruhannya, ulah kepengaruhan. Narkotika, narkoba, jauhi apapun itu jenisnya, bentuknya sabab naon mareke hanana kafir yang ngancurkan akal sehat umat Islam lamun akal sehat na ajur ku narkoba jeng narkotika minuman keras hati-hati lengit akal maka lengit agamana la dina liman la aklalah Tersampurna agamana hiji jelema lamun lengit akal sehatna pantes teu kejadian anak nama mabok nepika berani markosa indung maaf lomba kejadian bapak nama mabok merkosa anak nasolangan. itu banyak terjadi gara-gara mabok akal sehat lengit anak mehan indung anak mehan bapak banyak terjadi nah sababna akal sehat lengit iman diangkat Na'udzubillah min Yuk jaga jaga jaga barudak ku minuman, ku narkoba, narkotika, budaya. Hati-hati. Dihancurkan akal pikiran umat Islam. Budak kena guys mulai teresap karena budaya-budaya Islam. Resep ke barat-baratan bah. Yang Islami dong, jangan yang barat mi. Sabab ba, ba, barat mi, pemajikan Mas Bejo. Ah, yang Islami dong, kasidah, rebana, weh. Tak tung tung tung ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting rebana reba rebana imam ya adalawa maghrib maghrib narungkun awi you ya said goodbye Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. <laughs> Batur ada naung awongan dia di rungkun awi kia maghrib maghrib di jalan rungkun awi. <laughs> Incu aing cek jurig deh incu aing incu nak kunti ih ku budaya ku passion non passion pakaian ajar Islam terutama awewe nu dihajar kadang-kadang busana ayeuna Masya Allah panjang panjang nama rok panjang hehehe belah nanti gigir belah nanti karena cangkeng atung ngalengkah menikah dele ceknya nama pantas merenang iya aing mana yang ngegel ini, ih sebel sebel eh, senang betul Goblok, tekelek kemana-mana, pakaian majar kena mode, mode, modern, asep modern. Lain modern, modern. Ih, asep ya mah baju gaul lain, gelo. Gaul, gaul, naon. Kelek kemana-mana. Kodong-kodong lejing, ih, amit-amit. Benar tuh? Lo bandung gitu lo, Mbak lain anak nawa eh tapi ke kolot naik disasar ku kafir eh nama nini nini yang pakai lejing pangbalikan ku incuna warna pink nah jubur naik gambar Hello Kitty jajan naik gambar Projen harap naya Upin Ipin berarti mereka diharap nah betul betul betul kurang dibaca harapannya anaknya ini betul betul peot Nini nini nih, pakai legging, mending ngepres, masya Allah, lari pagi, sehat. ngalihwatan masjid, <laughs> kiai balik nyimaman sholat subuh, milu lari. Ayah diburi kiai, ayah <laughs> kaharep, bujur nyetak, <laughs> Cok kiai, wah, rasa naik wiri dan deh, iya Kiai langsung bari larinya kalau tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya lo jubur nyetak. Bawa nengku nyitak tak jumbur Ngalengkah tapi kadi disada seperak seperak seperak seperak <laughs> cek yai diburi cek yai Wah, ulah seperak goceng dibayar ku aing. Cicing gandeng. Dua kan wes. iwa Yang ceramah ngadon riwuh di dari Iban sercusing wae kunaon sih? hmm? coba banser nyangan karung karungan tak budak dia. Allahu Akbar Ba Ba Benar terkupesian umat Islam diruksak benar perasaan mah nama busana muslimah rapi ceksa cantang tu cek syariat rapi soksana jantiung nepi kanya karena beheng eh kahanap ngebentuk ngebentuk tubuh masih katingali eh, eta tetep cek syariat mata sopan maaf kupingan. hei kita balik dari ka dieu ieu muter meureunan ka dieu ceng diuk cek cek diuk diuk diuk diuk diuk diuk nya terus Di doakan, didoakan didoakan sing soleh amin didoakan sing jadi mubalik ya nya didoakan ta jadi mubalik ya saingan aing kemarin ya Allah cantang tuh rapih cek syariat sok sanajan tiungnya ke kana beung beung katutup kulit katutup tapi lamun bentuk lekuk tubuh kelihatan nggak bentuknya itu cek syariat sopan. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha sahabatna sahabat Na Fatimah Sami Namina Siti Fatimah binti Umayy eh, Siti asma asma binti Umayy seuur Siti Fatimah Bari nangis asma Kaa kedap ayah naon gelis Fatimah Anj nangis lain tinggali itu diba jauh ayaah jelemah loobaker ngagotong naon ngagotong mayit aya maut yo bah macan ayanda jadi lumana mau dipanggultina punduk di bawah kap pemakaman ur Fatimah mayit eteta mayit etan dibungkusku kaente Fatimah terus anj nangisku naon asma kaulahngerasa iinku Allah isinku naon me kau lagi lamun maut gitu dibungkus dipanggul ke makam leres naon nga jadikan anjan isin Fatimah tinggali eteta mayit dibengkett rapi gitu napi kalauku tubuh nah jelas Ka tinggalilahku bentuk tubuh Terus anjen nangis, isin asma kaulah isin ku Allah. Lamun lekuk tubuh kaulah katingali ku batur kaulah ngerasa isin ku Allah. nak kaulah wasiat di mana engke kaulah maut wayahna ken keranda jang nutup lekuk tubuh kaulah. Tidinya sejarah memetina ayah keranda. Ayah pasaran, Siti Fatimah nu pertanggang nganggo. Bahasa nanon diurang pasaran saminya Cikampek, Kerawang, Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tasik nyebutnya pasaran Lompat ke Bekasi kurung Batang Lompat ke Jakarta Keranda Lompat ke Malingping kurung Dedes Lompat ke Lampung Geladak Lompat ke Jogja Banduso Lompat ke Semarang Rondo tetap Bengharna Indonesia teku bahasa gengis Benghar nupang Bengharna Sunda bengar jasa Sunda mah bahasana uh, kalimat hiji weh makan uh bahasa Sunda nasa abrek-abrek hm. tuang neda emam dahar ngawadang barang hakan nyatu tuh ya. mulai naik tensi nata lolodok teteli jajablok nah gak gagares aja deh itu Oh eta mah bahasa asli sempur eta mah. Gagares. Eta bahasa Sunda Masya Allah Tapi kan masing-masing porsina ayah Jang saha, jang sana ayah Kiai nuju tuang Mbe eker nyatu Bahasana ayah masing-masing eh, Bahasa Indonesia mah hiji we makan Kiai sedang makan Kambing sedang makan Tak kiai jeng mbe menisarua Kiai di sarwa genjeng me. Ampun. Awas tah. pesien pesien awas ngaruk. Ngaruk. Rasaan mah menang geus tiungnya ke kana beheung, tapi lekuk tubuh masih katingali bentukna cek syariat itu adalah belum sopan, belum rapi. Neng jaga neng neng awas baru kurang jaga aurat insya Allah. Melalui apa lagi kafir menghancurkan Islam secara halus di Indonesia. Yang ketiga yang harus dipapari bahkan saat-saat ini ges kena etap pelor, etap virus kena kaumat Islam. Naon nu katilu? Tafarruq bainal ummah. Mereka berusaha memecah belahkan umat Islam. Orang kafir mah tepuk tangan, napa Islam jadi Islam ribut. Benar tuh benar tak awas satu ulah dimanfaatkan ku kafir eh boga misi mana nama yang ngancurkan Islam di Indonesia secara halus dengan cara tafarruq bainal ummah memecah belahkan umat Islam kata mereka gua nggak takut Islam banyak mayoritas di Indonesia karena Islam meskipun banyak di Indonesia tidak mampu bersatu yang mereka takutkan kata orang kafir takut kalau seandainya umat Islam yang di dunia adalah mayoritas Indonesia yang terbanyak jumlahnya apabila Islam Indonesia sudah bersatu itu yang mereka takutkan loba itu tengah hiji majang naon ibarat buih budah lautan kagoncang seetik pecah loba loba nama ngan pisah Taina teh Islam Indonesia teh gitu aina teh gampang dipecah bel belah bahkan Islam yang Islam rib ribut kapir nu tepuk tangan <laughs> tuh cep ahok nyengir nyana menyengir nempo Islam di arah radu teh resep deh bener teh nyengir nyana mah nah, aing dalang mah tenang eh <laughs> nanya kalau gue nah kurang di jen wayang nah, adu adu daek baik kadang-kadang aki akidah ditukar jeng duit agama ditukar jeng jabatan uh, cek saha demi agama demi agama agama di jen simbol maaf demi jabatan gening di luhur nama tapi karena ribut sili babet sili jotos perebut kursi cing itu kebagian kursi mah tuh makal weti imah hmm, terus ke bansar mawa kursi kan itu tah tunda di situ tah siatong ribut buta kursi hiji ewang gitu kepalang ngerakan pisang Kira kurang buka wakil model gitu ribut wae bener tuh Mending pikirkan ya tuh kumaha supaya sejahtera. Nu mampu supaya jadi marah rampuh da Indonesia teh benghar ya teh yang yang maraban Indonesia rakyat sa Indonesia mampu ku Indonesia di paraban hartana loba Indonesia teh. kamu Arab Saudi mata percayaan Indonesia moneter tuh Arab Saudi nggak percaya. Indonesia tuh berkah, uangnya banyak. Kalau orang Saudi begitu bilangnya, kenapa? Buktinya tiap bulan yang umroh ribuan berangkat haji nepi ka ngantri hayang hajian nepi ka nunggu 10 tahun sedangkan ongkos pang mahal di Indonesia maaf orang Arab terpercaya Indonesia moneter bohong Indonesia moneter buktinya Indonesia banyak uangnya Sebab di Mekah di Madinah jamaah umroh jeng haji penuh ke orang Indonesia berkah cirina kita Indonesia Alhamdulillah bahkan di pasar di pertokoan di tempat belanja pinuh nak orang Indonesia terkenal eta Indonesia di Saudi kacek orang Arab kullu jamaah Indonesia min ahli jajan jadi jamaah Indonesia mah ahli jajan di masjid karak Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله di Masjid Haram sing grebeg arinit ka toko <laughs> milihan koka milihan batu ali hmm, Masya Allah ngeri tapi tetap Indonesia terkenal kaya Alhamdulillah orang Arab terpercaya bahwa Indonesia moneter justru Indonesia kaya yang umroh banyak, yang haji pun banyak, nu oge, lolobana orang Indonesia. Berarti nyambung bahasa oge terbarisa bahasa Arab, meraksakan baralanja wae. Ya. nyawana halal unggul, halal. Halal orang Indonesia tetap lagu nah gitu dah eh nawar teh karena dagangan orang Arab halal halal Seorang Arab nu dagang haram wah itu jadi melina ada haram <laughs> halal ya Allah lomba Indonesia gara-gara bodoh tuh bisa bahasa Arab teh gitu tariweh minang ribut yang orang Arab ah kena hercai di tenda orang Arab datang Kopna orang Arab jadi gin kan. Kola jadi gola. Agulak. Maksudnya aku lulaka. Agulak. Orang Indonesia malah tak baro baro ngagolak dulu sahenge encan. <laughs> orang Arab ngahuleng mahwa saheng. Apa itu saheng? Cek orang Arab daripada ribut aing ah guys pamit ayo kelas syukran syukran syukran salah deui wae orang Indonesia disangkara syukron teh ngaran ah, oh sia syukron ajum <laughs> cek orang Arab mah wa ajum reweuh salagi pamajikan silituyun orang Indonesia rek masjidil haram orang Arab gegerewekan di nah. pan orang Arab malah mengajakkan ke masjid teh haram nah. ke masjidil haram teh haji haji haram haram haram molotot orang Indonesia katupang cok cok lalakina cok saharam pamajikan aing samaruk haram teh haram merenan eta haram teh ke masjid haram haram ke masjid gitu orang Arab jadi kesel nyusul lempangna nyalip lah lempangna pada orang Arab minta jalan teh haji tarik tarik tarik tarik teh jalan haji tarik tarik melotot itu orang itu cek satorek aing ngadenge ribut deui wae eta eh, ta, Indonesia teh gara-gara bodoh teh kitu ta, takulah jadi jelema bodoh ih bukan batur jelema bodoh teh mantak pasantren kan baru dak teh insyaallah mas santren mah sabodo-bodo na santri ay hujah mah aya tak kelebihan santri teh sakitu ingat tas santri heeh hmm. santri kawin <laughs> menangkan santri deui gitu ngan pasantren atas saup nulalakina tarana lebih kang anu bikang gitu taran lelaki ngajodo kawin bisa halal malam pertama di kamar jadi rarasaan siun haram keneh merenan padahal geus halal eta sementara padu duaan di kamar pan setrum beda padu duaan malam pulih mawat berem deh percis gua ini pelet ya si panganten laki anu santri teh ya yang nyium tapi siun era beneran santri awewe natan panganten awewe ayah tompel di dia hidung tompel hidung karang hidung lah santri hujah naya wae neng cek pemajikan anak naon sih ah? <laughs> eta dina pipi bulet hidung naon dijawab eta ku panganten awewe nu santri teh ah cuk abah kiai ge di pasantren nu bulat kieu hideung mah hajar aswad ya panganten lalaki ngorejat nu bener neng Iya. ih aa pernah ngadenge ti abah kiai di pasantren setiap kurang ke Mekah sunat nyium hajar aswad lamun bener eta hajar aswad urang cium cium bener iya, nah. santri mah gitu cara nantuk rama guru bukti para pakai cara anggus asa gitu we ah Kaur <laughs> yang ditulis engku santri <laughs> tah eta <laughs> budak kula dihantep bot, bodoh ripu jadi jelema bodoh kainung bapak lagi milu weh lamun jadi jelema bodoh kan ayah deh ya mah bodoh karunya itu lah mah bodoh budak bodoh budak detik wajar lah sok ngalawan kadang-kadang DSD di sekolah guru nang ngagarwa cek guru bari ngajarkan masalah kiamat ke murid murid ceng dengekan dina hiji waktu dunia terjadi kiamat kabeh acur langit acur bumi acur bulan bintang panon peragak kabeh Allah kahirupan, mau deg kita budak na muridna kabeh siun beren ada serem etan ada takun kiamat na, eh celetuk eh budak badeg hiji bader eta budak ngacung ah, guru naon sia kunaon sia amat siun eh nanya kula nanya naon engke lamun kiamat ajur kabeh sakola libur cina. <laughs> cek guru na libur pan aing na ge modar <laughs> oblong da murid amit-amit <laughs> kadang-kadang yang budak kata nyambung nyaritakan ciki Ahmad nyeletuk murid dananya ayo sekolah libur enggak cek guru na libur goblok pan aing na modar Aing modar sia modar, gawe modar. Buruna kesel. Ker serius-serius eta murid make nanya kitu, pan kesel guru. Aing na gawe modar, sia gawe modar, gawe. Eh, bubar. Baralik murid. Kesel guru ka murid, yang harapan murid bader ih amit-amit. Ku bodoh mah kitu ngariweuhkeun sarere ya. Ayah guru nerangkan tebener bodoh deh waya muridnya deh. Kena mah cari tajel mah bodoh lah. <laughs> Cek guru naik takal muridnya. Maju si Aceng, karena si Udin. Din maju. Nyapa saha nunan datangan teh proklamasi nanya sejarah Ay, si Udin perasaan anak dituding ku guru cek si Udin lain Udin Pak Udin bisa nanda tangan gurunanyambungguru jawab sahhan nanda tangan tek proklamasimaksud masuk karnota sejarah nga si Udin salah tanggap Udinnyo lain Udin lain Udin bisa guruna kesal balik tanyakin Ka Ba ya Udin balik Ayo bapana jawara preman. Datang kai mah ngasah golok bapak narek ngalah sulu, Nempo si Udin anaknya balik can waktuna. Udin, siang harus balik, can geus bubar ke sekolah. Kita balik ke Pak Guru. Nah, nah dipitnah Udin. Dipitnah naon sia? Nah, Udin cenan nanda tangan proklamasinya Udin tuh bisa Pak, Udin mantep cok bapana sarwa eta preman. Bodoh deh. Cuk bapak nasu goblok eta ya guru. Anak aing dipitnah. Bawa golok. Ngontrok ke sekolah. Pak guru keluar. Pak guru keluar. Aduh bapak nasu udin mau golok. Enon eh, Kang, ayah naon ayah naon. Anak aing nepi kembali cerik dipit dipitnah nanda tangan tek proklamasi. Gak nyawa budak can bisa nanda tangan. Ulah kita atuh sia mitah ke anak aing keribut-ribut lurah datang ngaliwat lurah rewas cel lurah aduh ya masyarakat aing aing naon dia parsia sambar kan ayanan ya ayanan ayanan kang ayanan ya pak guru tengah apa lurah si udin tanah kula balik diusir di sekolah kunaon nyadi fitnah nanda tangan proklamasi penyau kan budak kula meliti kene can bisa-bisa acan ah, nana tangan ah ajak guys guys guys guys. tibang nu gitu, make diributkan, guys guys guys ulah ribut lah masalah gitu ngerakin pisan nih, ngisinkan masyarakat yang guru mereka ribut ku pak orang tua wali murid ribut jengguru, guru guys guys, kau ribut mana tek proklamasi nak tanda tangan kau aing dia, loh saruana bodoh kita menjadi grup bodoh kabe, eta teu rambung kabe kita. Awas, ulah diantep bodoh anak orang ceneng raji Amin. Supaya bagja orang indung bapak nak syafaatan ku anak nusaroleh hal ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin Abdurrahman rahimakumullah hadan ya Allah wa iyyakum ajmain kembali orang diberi keuntungan ke Allah jasmani jeung rohani masih kumplit jasmani asian rohani ge kudu dieusi gaan rohani di bulan Roja Bainar soksana ajan eta perayaan Ttinabina anyar ayayakna eta perayaannya binnah kategorina tapi termasuk karena kategori Bi Ahmah mudah Saur Imam Ssyafe'i. naon bid'ah mahmudah teh kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma qaul ulama itu disebut bid'ah terpuji. Nya teu aya ti nabina make panggung tenda sound system kikian can api soksana janchan Nabina peraning bertentangan jeng kurangnjengtis sabab Uuciina perayaan ja bante ngagungken kangjeng Nabi Muhammad sedangkan ngagungkan kangjeng nabi tadi piwarang ku Allah ayat di Quran surat Al-A'raf Bismillahirrahmanirrahim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون qu maka sejalu iman karo Rasulullah jalmanu ngagungken Rasulullahjalmanulungan siarna agama Rasulullahjalman menurut karena pertah sunnah Rasulullah itulah orang-orang yang beruntung Alhamdullaharrajate eh, bukti iman karo Rasulullah dalam untuk ararah iman memual Qdar yo iyo bener? cek nafsu maning di Imamah ba ibu pemuda lobanuh jada di karyawan lobanu gawe ti isuk napika magrib karakterak balik cek nafsu mening dima sare istirahat tapi iman ngadorong peperihensia minggonan rutinan ngaji temillu aturjaban satuun sakkali masuk tadi itu hadir ngaji tuh gara-gara iman nafsu nga nih ulas ya tunuh cek imanlor di tempatbannda pernah Kyaiain rankkenela cek iya di pengajian numolor ke ngaji menang ganjaran mentak dia jadi kendali loh ya tadi saya tuh tiap ngaji molor loh saya tuh. asa can mangi yang dina kitab hidung lagi eueun jelema molor di pengajian menang ganjaran buku menang elai ngacai dahdir iman ngadorong cek nafsu ulah lapar lapar lapar iman ngagoak ih panitia panitia ngejo ngejo panitia makanya yakin oh, halal diri kadia lain gara-gara si Asep Mubarok lain gara-gara para panitia di dia lain tapi gara-gara iman orang kakang jeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ajaru eh, Sina peringatan Isra Mi'raj naon ngagung ke Nabi atau diagungkan ke orang kangjeng Nabi ya tina 124 ribu nabi 313 rasul kita untung jadi umat akhir zaman umatnya nabi terakhir umat nabi Muhammad SAW yang diisrokan dimirajkan oleh Allah hanya satu nabi satu rasulnya Allah adalah nabi Muhammad bagja orang jadi umatnya nusajian materi diisrokan dimirajkan nabi Adam ke ngalaman diturunkan unggul di surga ke dunia Nabi Idris ditangkat tungkul nabi ke langit ke opat balik deh bejana betahun cina di itu Kata percaya susul juga sih akan itu. Nabi Isa naik tapi bakal diturunkan deh ngan waktu nalila jenjang waktu nalila tapi nudu alami ku kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik turun waktunya singkat ayah nu nyebut semenit anu nyebutkan lima menit anu nyebutkan sepuluh menit mana nu bener Asep menu beda pendapat anu menit lima menit sepuluh menit eta perjalanan di Sumeraj KBG bener eh, maksudnya wajar eh perbedaan gitu jam menit sabab nak sabab harita can ayat nu gajam. Lo penting orang yakin orang iman orang percaya bahwa Nabi Muhammad ruh dan jasadnya Isra Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat kok bisa jawab ku iman subhanallah sebab itu kemauan Allah subhanallah sebab itu kudrah iradah Allah subhanallah itu adalah pekerjaan Allah saluan hujah ke Allah lebih tik itu Allah mampu ngayakin. benar iman bagi anak-anak itu ya subha Allah maha mulia maha suci nu ke nana jalmi su suci anu ngawalna makhluk anu suci anu patuh ke Allah malaikat jin jibril inilah manusia paling mulia manusia paling sempur Muhammad paling sempurna kau begitu sempurna di mataku kau begitu indah Kau membuat diriku akan selalu memujamu Di setiap langkahku bukan selalu memikirkan dirimu Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu Janganlah kau tinggalkan diriku Takkan mampu menghadapi semua Hanya bersamamu ku akan bisa Kau adalah nabiku Kau adalah rasulku Kau adalah hidupku Lengkapi diriku Oh nabiku kau begitu Sempurna Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang di depan saya terima kasih pemuda panitia terima kasih <laughs> Pak Lurah terima saweran sekali lagi yang di pinggir saya saya minta tepuk tangan di depan saya minta tepuk tangannya samping saya minta tepuk tangannya Allah. Pak Lurah, saya minta tambahan ongkosnya. <laughs> saya khususkan Pak Lurah untuk sohib saya Akhir Nabilah Banser tolong Pak Lurah <laughs> dari duit engke Oh nyahe eh, nangtung sali lalila, Geus biasa. Siap. Jadi benteng na ulama. Alhamdulillah. Tah. Sampai ka mana sih tadi teh jadi poho? Ha ah, eta kitu. <laughs> Wa azzaruh Esina gening Isra Mi'raj teh ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab daya di Nabi pilihan Allah nu paling mulia paling sempurna Nabi Muhammad. Allah can nyiptakeun di alam dunia jagat raya ti payun Allah nyiptakeun nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah ngadauh kaita nur, kaita cahaya. kholakutuka wasamai tuka bi Muhammad. Surah Allah. Kaula nyiptakan anjen he nur, kaula merengaran ngaran ka anjeun Muhammad. Ya hebatna Rasulullah. Belum digelar dohirnya ke dunia, tapi cahaya nama sudah dipersiapkan oleh Allah subhan baru dari nur Rasulullah Allah menciptakan yang lain arash lauhil mahfud kolam diciptakan tina nurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nuta ajib ketika Allah menciptakan kolam dari nur Nabi Muhammad setelah tercipta kolam Allah ngadauh ke kolam hei kolam uktub eh kolam tulis wanjen cek kolam nulis naon Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nabi belum digelar ke dunia tapi kalimat tauhidnya sudah tercipta subha subha eh, mata bangga orang jadi umat Rasulullah betul Makanya yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan orang kafir karena kita mempunyai cinta dari Rasulullah SAW. Kita memiliki cinta Rasulullah SAW. Orang cinta ke kangjeng Nabi Muhammad. Kita modal orang mah cinta baik. Cek sahabat ya abdi mah tegaduh modal naon-naon gusti. Kan ketika sahabat nanyakan irahat terjadi na kiamat cek Rasul anjen nanyakan kiamat guys boga amal naon. Tegata sahabat Gusti Abdi Mas salat Gepardu wungkul sunat nama hente puasa gepar wungkul sunat nama tilo Gusti ngan Abdi boga modal hiji naon Abdi cinta ke Gusti kumasa Rasulullah yang akan menemani kamu nanti di akhirat adalah perkara yang kamu cintai di dunia kalau kita cinta Rasulullah masa kita nggak ketemu Rasulullah nanti di akhirat mudah-mudahan kita dipertemukan amin Yusyarul ya, mar'u ma'aman ahabba apa yang akan menemani kita nanti di, di akhirat adalah perkara yang kita cintai di dunia cinta ke Rasulullah ibu ibu cinta ke Rasulullah cinta ke ulama cinta ke kiai ke nggak jawab nini nini cinta budak ngora mani eh. sebel awas ya Dewi <laughs> nu ngajawab nabi itu maaca cerodia cinta menileles aing <laughs> cinta ulama Allah cinta ikuti ulama Allah ayeuna loba paham Islam para rugu benar ngajarkan paham kudu benci ka ulama ulah make ulama cina ulama lo salah nak maaf ngahatikan Quran yang hadis lamak ilmuuna ulama sesat diman begitu bener Quran yang hadis te bisa diartikan ke otak sorangan ke rumah ke el muahnyata Far yang inget Dehi urang mualnya ho sujud mualnya horuku mualnya Alquran mualnya hala haram mualnya puasa mualnya hoshodaqoh mualnyaho nabi mualalka para rasul lamun Allah berjuangan para ulama bahlah benar. bisa kiatan nikmat sujud nikmat rukun nikmat maca shalawat nikmati nikmat puasa Romadhon nikmatsholawat nikmatmelunda nikmatjaban merenan hasil jasa-jasa perjuangan para ulama baha la lter nyiin jasa ka Batur ulah pinter ngadaharan jasa Batur bener sing bisa nyiin jasa ka Batur ulah pinter ngadaaran jasa Batur Dengan cara apa kita berbuat jasa untuk para ulama? Kita ingat, kita kenang terus itu orang-orang soleh. Karena Nabi mengajarkan indah zikri solehin tanzilur rahmah. Ketika kita ingat kepada orang-orang soleh, ulama-ulama ahli ibadah, maka Allah tontan nurunin rahmat. Mantak lamun ayah haulan-haulan ulama datang sabab malaikat rahmat hadir di dinya. Berarti orang ker mengenang orang-orang anu so, soleh. Ya mapan hawal diharam deh haul haram eueuh ti itu. na eta geus eueuh ti ditu na ya bae atuh sia irah ti ditu geus cicing tuh beugi mah cicing menjedok bae menjedok. kuring <laughs> yakin yen halal hadir kabeh pecinta-pecinta ulama amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban jadi ngagungkan Rasulullah ya teusin asepnya terus wanasoruh nulungan agama nakang jeng Nabi Muhammad naon anu di Tulungan syiarna tolab ilmu majelis taklim kurajaban di Tulungan di desa ayam mingguanan sok pengajian bapak-bapak ibu-ibu ayah, ibu-ibu tiap poe naon minggu jam jam 8 pagi sok sakio nu hadir pinuh ibu-ibu di dia kurajaban di Tulungan nana lima 15 orang jadi ratus. alhamdulillah tuh kurajaban ditulung syiarna ieu majelis al barokah bener bapak-bapak ayah pengajian tiap malam menawan. sok sakio lobana nu hadir tiluan <laughs> tiluan teh aki-aki kabeh nu dua molor hiji batuk ustad jadi mamatan karpet pada jero hese diajak ngaji masya Allah gara-gara garak milu ngaji sekali geus eureun kang ayo ngaji deh cadu ayo mal ngaji ngaji kadinya salila kiai etak keneh nu ngajarna emang kunaon sentimen nyiniran aing wae Kasih nirku guru eren da jelema kiai magis kira gegerewekan di majelis maca nado maca syair ngadaguan jemaah darah ratang bapak bapak perhatian penting iya pengajian gara-garadatangan sahabat ia kawajiban dijawab Gunung dendam kakiai <laughs> di mana <laughs> pengajian tapi muaal datangmunian <laughs> jamaah kasurupan gitu eh ekos nuho diuk pangharup nak mimiti nama hmm, can kasindir diuk diharup hmm. mulai kasindir ku kiai ku keterangan kelakuan anak nyengsol bibir manyun guru tuh baik nak ambak-ambakan goblok kiai nyindiran aing ngeser jubur nak kalawang pantom majelis cek batu nak kak dijerong aji teh redang gerah pantom angin genah maaf nasihat nu disampaikan ke guru orang para asatid para kiai Kyai etate obat nikmat piken jalaman cager bari boga iman dianggap vitamin piken jalaman boga penyakit dianggap ob pahit obat amis nikmat vitamin menyegarkan gitu atuh ya mah diobatan ku dokter apa penyakit lain narima kalau kamu lotot ngadat ke dokter goblok ya dokter goblok cek dokter ih iya mah cina lain penyakit buduk wungkul iya mah cina lain koreng wungkul ya penyakit nah stres ongkoh iya mah jelema ayyuma abdin atathu mau'idatun fi dinihi innama hiya ni'matun minallah sigotun ilih ahaaka mu dimana-mana datang ke anjen nasehat agama nu disampaikanku para ulama etan nasehat nikmat piken ara ranjen kabeh namun anj narima karena nasehat maka Anjen termasuk jallma-jallma anu mukmin cirinalma mukmin resep narima karena soksana ajan pahit dianggap jamu dianggap obat a amisnah dianggap hitamu gitu ya makalkah benci dendam ke kiai nu ngajar kiai balik dipegat di jalan nah, yang babatur anak hei keren kiai nu ngawalna santri tiluan kuduna santri jadi benteng nempo kiai dipegat ku preman santri maju kiai mundur kula nu yang harapan gagah santri cek kiai eh besi nyerang kumata nya eh, nyerang mah orang lompatnya bareng cek oblok santri cek santri enak eh, ya megat-megat guru kula sok nyinyiran we macam macam aya ceramah eh gitu mah tuh obat eta mah pulang adat gitu kak guru kula amang noel guru kula kua kula noel kak amang bela perlu orang patoel toel ampe teri ribet cek preman oh capek jadi beres damai ilmu <laughs> ya, lain kiai dihajar ke preman dihadang santri namang pret kabur mau berkat kiai cek babaturan anak itu kiai tinggalin kan baik diperkosa gitu guys <laughs> oblong ke santri ampun aduh harus seperti Sayyidina Ali ketika membela Rasulullah mau hijrah, Sayyidina Ali siap jadi benteng. Rasul dikepung rumahnya oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, pemuda Quraisy Mekah. Karena mendapatkan pengumuman dari Abu Jahal di disembarakan barang siapa yang mampu membunuh Rasulullah, hadiahnya 100 ekor unta. Pemuda Quraisy Mekah tengah malam datang ngempung rumah Rasulullah. Di dalam rumah berdua Rasulullah sama Sayyidina Ali. Allah dengan tep Rasulna di aniaya Allah ngutus malaikat Jibril Jibril turun bimbing Muhammad Rasul kaulah supaya bisa selamat Bim, era eh, Jibril datang menghadap Rasulullah cek Rasulullah Jibril di luar geus dikepung imah kaulah leres Gusti arek naon ngabunuh anjen anjen kedah keluar ayeuna jeung kaula cek malaikat Jibril ay ali kumaha keun ali mah tinggalkeun di dia dan nu diarah anjen ya ke orang Quraisy Mekah kayak tuh kaula rek ngobrol aja Ali Rasul ngobrol jeng saya Ali, ya Ali kau lari keluar jeng Jibril, sebab ya pemuda Quraisy Mekah nggak ngepung ya imah di luar. Rek ngabunuh kaula. Ngan anjen muali muali ajak, anjen terakhir di dia nunggu di imah. Kaula ek dibimbing ku malaikat Jibril. Anjen siap di dia yang harapan sorangan. Ditinggalkan ku kaula cek Rasul. Kumaha jawaban saya Ali? Ya Rasulullah, silahkan keluar, selamatkan dirimu, jangan hiraukan Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini keroyok orang Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membela agamamu ya Rasulullah. Hebat nasidina Ali. Saur Rasulullah Ali tempat sare kaula tempat ku anjen tu kamar kaula iya sorban kaula pakai selimut ku anjen kaula rek keluar dibimbing Rasulullah ke malaikat Jibril dengan cara mengambil tanah satu kepalan tangan Kata malaikat Jibril bacakan surah Yasin. Lalu dibaca oleh Rasulullah Yasin wal Qur'anil Hakim Inna kalaminal mursalin ala suratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunziru qawman ma unziru aba'um fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aglanan fahiyya ilal awqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون sampai kalimat la yubsirun kata malaikat Jibril lempar tanah itu keluar dilempar ke Rasulullah eta tanah kena ka pemuda-pemuda kabeh nu aya di luarin rumah Rasulullah ngadadak kasirep sing galoler sare bahkan anu ngadadak jara di patung Harapan imah pantor Rasulullah ayo nuker tanah tanah nepi manten kieu terus. Rasul kalau hari malaikat Jibril kaget eh orang kafir kerenang tuh. Jibril tenang Gusti patung. Jelema Jibril nya tos disirep. air kahanap loba nu galoler Jibril gini loba. Cek malaikat Jibril pan iya jelema norek ngabunuh ka teh. Jibril karunya karunya akhlak Rasulullah mulia tak ya dendam sakit itu kajeleman mereka ngabunuh mun sasep mubarak mual gitu jelema mereka ngadek jadi patung <laughs> cokot gua yang golokna nah bagian aing aja mm. <laughs> Rasulullah nggak dendam, orang mah dendam, bener tuh. Kadang ngering tetangga pelit dibalas pelit deh giliran lo rambutan cek calakina kirim tata tangga karunya dua bengket mah lu mana eta hari penimah tuh hararayang mereka eta. <laughs> kakak mata ingat meh kayak boga naon tara ingetin ka urang eh ngenah di mana eh ngenah di urang ayah nu gitu ibu-ibu nya di dia mah ayah wae Gue tadi ya lo lo Rasul mantep dendam cek malaikat Jibril engke cager deui Gusti akhirnya Rasulullah berangkat nyamper Abu Bakar Siddiq langsung ke Jabal Sur di sana diselamatkan Allah membalas tipu daya orang-orang Quraisy Mekah dengan cara apa? Ketika sudah masuk Rasul dan Abu Bakar Siddiq, Allah ngutus laba-laba menutup pintu gua Hasur. Allah ngutus burung supaya bikin sarang di depan pintu gua Hasur. Jadi lamun jelema kerja datang, terpercaya di jero gua aya jelema. Sabab eta pintu nah ku sarang laba-laba gitu jadi tipu daya Allah lebih dahsyat sok jangan orang kafir di Indonesia rek tipu daya ke orang Islam Indonesia hati-hati disabaran ke orang orang menungguan balasan tipu daya ti Allah yang lebih dahsyat bener tuh wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya mudah-mudahan Allah bisa ngabuktikan nah, orang diselamatkan umat Islam di Indonesia anugerah berjuang umat Islam di Indonesia Allah mansur man nasraddin amin ya Allah ya Rabban, ngabela ngabela agama Islam sing diselamatkan menang pertolongan ti ya Allah diberi kekuatan diberi kemenangan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban, hadirin hadirat rahimakumullah nulungan agama Allah wansur terus wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah naon wattaba'un nurut karena perintah-perintah sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam hasil Natinaja Banon atau Asep mahdohna sholat lima waktu lah ditinggalkan teh cukup orang hiasan kunaon naon tahajudna istighorohna sholat hajatna Insya Allah mudah-mudahan emang Fatna hampura lahir batin tidak segala kekurangan naik setengah 10 beres setengah 12 Yes, ngarai karena jubur-jubur ya dua jam. Sing berkah si para yang umur sadayanya. Mm -mm mudah-mudahan sampai Ramadan kita dikuatkan oleh Allah nu daragang nu usahana nu jadi di karyawan nu tanina nu nyupir nu ngojekna sing leuwih diberkahkeun ku Allah rezekina yang bakal ibadah can ditutup ku doa mumun tati nunung teu sopan sia heula ngadua aminan atuh butuh ku doa teu Siapa yang butuh dengan doa silahkan duduk kembali. Tolong diaminkan. Nutup butuh, heh balik baik. Didoakan sih. Ayo, ya, nu balik dia lah. <laughs> Yesukan ya, salah kina karabin deh. Oh, itu diuk deh sih dan. Ah. <laughs> Lak Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad.